Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la lah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini sebagaimana yang kita rasakan dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan semua ibadah kita laksanakan di rumah. Tetapi hendaknya kondisi seperti ini jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk mengisi ibadah Ramadan dengan penuh kesungguhan dan juga kehusyuan. Memang bagi kita kondisi seperti ini akan menjadi ujian yang cukup berat. Mengapa bisa menjadi ujian yang cukup berat dalam hal beribadah karena kita harus melawan rasa malas ketika kita beribadah hanya seorang diri atau paling banyak bersama anggota keluarga yang ada di rumah. Berbeda dengan kondisi normal seperti tahun-tahun sebelumnya di mana kita dapat berbondong-bondong datang ke masjid untuk mendirikan sholat fardu, sholat tarawih, mendengarkan tausiah Ramadan, bahkan berbuka puasa bersama, dan juga tadarus Quran. Dan pada 10 malam terakhir, yang menjadi puncak dari kerinduan kita, semangat kita untuk lebih dekat dengan Allah Ta'ala, kita melakukan itikaf di masjid. Dalam kondisi seperti ini, adalah kebalikan dari kondisi yang tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Apakah keinginan dan semangat itu masih tetap sama? Apakah kerinduan ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala masih tetap bergemuruh di dalam hati kita? Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, ujian ini penting bagi kita semua. Ujian untuk melihat apakah kita di dalam hati kita masih tetap ada keinginan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang itu terlihat dalam bentuk amal perbuatan dan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak akan diuji. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, apakah kita akan tetap memberi di saat kita sendiri membutuhkan? Apakah kita akan menolong yang lain di saat kita pun memerlukan pertolongan yang lain? Apakah kita akan tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita tidak boleh masuk ke dalam rumahnya? sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, menyatakan diri sebagai orang yang telah beriman bukanlah berarti akan terbebas dari segala macam kesusahan dan menjalani kehidupan dengan aman. Justru di saat ketidaknyamanan itu datang, disitulah ujian bagi kita, disitulah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kesetiaan, dan tetap meneguhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah fardu, sunnah, dan juga nafal. mobil khusus ibadah-ibadah nafal untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah taala. Inilah jalan yang langsung ditunjukkan oleh Allah taala kepada kita semua. Tertulis di dalam hadis qudsi bahwa Allah taala memberitahukan kepada Rasulullah SAW wa ma taqarraba ilayya 'abdi أَحَبَّ ahabba ilayya mimma aftaradtu وَمَا wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya dan hamba-hambaku terus menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah nafal hingga aku mencintainya. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, inilah kesempatan bagi kita di mana kita dapat membuktikan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, dapat membuktikan bahwa kita betul ingin mendekat kepada Allah Ta'ala melalui ibadah fardu dan juga ibadah-ibadah nafal. Hazrat Mirza Gulam Ahmad, Imam Mahdi wal Masihil Maud alaihissalam, beliau menuliskan berkenaan dengan ibadah-ibadah nafal, manusia hendaknya jangan hanya sekedar secara zahiriah melakukan perintah-perintah sholat lima waktu, puasa, dan sebagainya. Yakni, sholat yang harus dikerjakan, maksudnya sholat fardu, telah dikerjakan, Puasa yang difardukan, puasa yang harus dilakukan, telah dilakukan. Zakat yang harusnya dibayar, sudah dibayar, dan semacamnya. Tetapi juga, nafal-nafal senantiasa menjadi penyempurna amal-amal soleh. Dan inilah yang menjadi penyebab munculnya kemajuan-kemajuan. Dan dia, manusia, hendaknya memiliki kecintaan secara pribadi terhadap amal soleh serta tidak dicampuri oleh kepura-puraan dan ria sedikitpun. Kondisi ini menampakkan keikhlasan sejati dan menciptakan suatu hubungan yang hakiki serta kokoh antara seorang mukmin dengan Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, inilah yang harus menjadi perhatian kita bahwa selain mengerjakan sholat fardu, rawatib pun harus kita lakukan Qobliyah dan Ba'diyah. Nafal-nafal seperti tahajud, tuha, witir menjadi kesempatan emas untuk kita dapat berjumpa dengan Allah Ta'ala. Demikian pula dengan puasa yang merupakan kesempatan untuk mempertajam daya kasfiah kita. Daya kasfiah adalah satu karunia khas di mana kita dapat eh, melihat hal-hal yang bersifat rohani selain yang wajib di bulan Ramadan ini, tentunya kita pun jangan melewatkan ibadah-ibadah nafal dalam bentuk puasa yang lainnya. Seperti enam hari di bulan Syawal yang akan insya Allah Ta'ala apabila diberikan umur ya, setelah Ramadan ini kita laksanakan juga. Kemudian Senin Kamisnya, bahkan seandainya bagi kita yang mampu, dibolehkan untuk melaksanakan puasa Nabi Daud yakni sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Sekali lagi, tujuan daripada ibadah nafal ini adalah untuk menjadi senjata bagi kita untuk mengasah, mempertajam mata hati kita. Demikian pula dengan mengorbankan harta di jalan Allah Ta'ala yang merupakan bisnis yang tidak pernah rugi. Kita sudah melakukan zakat, ya. kita pun hendaknya memberikan infak dan sedekah baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yang mana ini akan menjadi sarana untuk mencuri perhatian Allah Ta'ala. Banyak di dalam riwayat kita temukan seolah-olah karena ini betul-betul mencuri perhatian Allah Ta'ala, membuat Allah Ta'ala tidak mempedulikan dengan ibadah-ibadah yang lain. Di dalam riwayat kita baca ada hamba Allah Ta'ala yang masuk surga bukan karena ibadah fardunya saja, melainkan hanya karena peduli dengan makhluknya yang sedang kesusahan, seperti memberi minum anjing yang kehausan, menolong kucing yang sedang kedinginan, atau membebaskan burung yang hampir mati karena dimainkan oleh anak-anak. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, ibadah fardu adalah seperti modal Sementara ibadah nafal atau sunnah dan nafal adalah seperti keuntungan. Maka apabila kita ingin mendapatkan banyak lagi keuntungan, maka perbanyaklah ibadah nafal kita. Inilah jalan-jalan menuju kecintaan Allah Ta'ala. Siapa yang ingin menapaki dan menyusurinya dengan mujahadah dan istiqomah, maka insya Allah Ta'ala dengan karunia Allah Ta'ala tentunya, dia akan bertemu dengan kekasih sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat pitutur, ada sedikit bekal doa untuk menempuh perjalanan ini. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka waj'al hubbaka ahabba ilayya minafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Allahumma razuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita semangat untuk beribadah di bulan Ramadan dalam kondisi yang seperti ini. Semoga Allah taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menapaki jalan-jalan kecintaan menuju kehadiratnya. Amin Allahumma amin. Wassalamu ala man al huda. Wassalamu alaikum warahmatullahi